doa di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan kemuliaan. Dinamakan dengan Lailatul Qadar karena besarnya kadar serta keutamaan malam tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga karena pada malam tersebut ditetapkan takdir yang berlaku untuk setahun penuh. Kaum muslimin rahimakumullah, ketahuilah Lailatul Qadar terletak di salah satu malam pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jadilah Lailatul Qadar pada malam 10 hari terakhir. Jika salah seorang di antara kalian dalam keadaan lemah, tidak mampu, maka jangan sampai luput baginya malam ke-27. Muttafaqun alaih. Berbeda dengan malam-malam yang lainnya, keutamaan Lailatul Qadar begitu banyak. Sebagiannya telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara lain, pertama, Al-Quran, Al-Karim, turun pada malam tersebut. Kedua, amalan ibadah di malam itu lebih baik daripada ibadah seribu bulan. Ketiga, begitu banyak malaikat yang turun ke bumi di malam tersebut. Keempat, malam Lailatul Qadar penuh dengan barokah. Kelima, Barang siapa menegakkan sholat di malam Lailatul Qadar dengan penuh iman dan ikhlas akan diampuni dosa-dosanya. Dan lain sebagainya. Melalui sebuah hadis yang datang dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing kaum muslimin untuk bersemangat mencari keutamaan malam Lailatul Qadar. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Dahulu Rasulullah, ketika telah masuk pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya, dan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kita suatu doa yang hendaknya diucapkan di malam yang penuh dengan kebaikan tersebut. Tatkala Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, jika aku mendapati Lailatul Qadar, doa apa yang kuucapkan pada malam tersebut?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf yang suka memberi maaf, maka maafkanlah aku. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kaum muslimin mengingat keutamaan Lailatul Qadar yang begitu besar Tentu kita semua berharap agar dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang mendapati malam tersebut dalam keadaan sedang menghidupkannya dengan melakukan berbagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terluput dari keutamaannya. Allahumma amin.